Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain dengan syarahnya Qurratul Ainain bitawdihi ma'ani Aqidatir Raziyain. yang merupakan ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diringkaskan oleh dua imam Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah semoga Allah merahmati keduanya dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah sampai pada ucapan beliau di halaman 209 kalau cetakannya sama di bawah ketika kita membicarakan kewajiban rakyat kepada penguasanya untuk sabar atas kekurangan mereka, kedoliman mereka, kecurangan mereka. Tetapi kata syair, penguasa juga memiliki kewajiban. Yaitu untuk bersikap adil. Tujib alal hakimi. An ya'dil. Wajib atas seluruh penguasa untuk bersikap adil wa an yutabbiq syariat al-Islam dan semestinya dia menerapkan hukum-hukum Islam. Wa hunaka wa'idun syadid. Dan di sana ada ancaman yang sangat keras bagi mereka-mereka yang tidak adil. Pemimpin-pemimpin yang lam ya'dil fi Pemimpin-pemimpin yang tidak adil dalam memimpin rakyatnya terancam dengan ancaman uqubah. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Madama fi dairatil Islam uqubatuhu 'inda Allah laisa bi aidina. Dan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala laisa lana an nu'aqibuhu laisa lana an nukhli'ahu laisa lana an nukhrij أو nakhruj alaih bukan atas kita bukan hak kita untuk menghukum penguasa menghukum orang biasa saja rakyat jelata tidak boleh sembarangan orang main hakim sendiri Apalagi menghukum penguasa. Yang akan menjadi fitnah yang lebih besar. Maka kata Syekh, Syekh Rabi Hafizahullah, bahwa hukuman ini yang diancamkan kepada penguasa yang tidak adil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas kita untuk menghukumnya. Bukan atas kita untuk melepasnya, bukan atas kita untuk memberontak kepadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap meninggal satu nabi, Allah gantikan nabi berikutnya. Jadi dipimpin oleh nabi terus. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sedangkan aku tidak ada nabi setelahku. Berarti setelah aku wafat, nggak ada nabi lagi. Siapa yang mimpin? Bukan nabi lagi yang akan mimpin. Wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakturun. Maka setelahku nanti akan ada penguasa-penguasa dan banyak penguasa-penguasa. Ikhwan -penguasa. ibn azakumullah kalau yang mimpin adalah para nabi seperti Bani Israel aman. Mengapa? Maksum. Mereka terjaga dari kesalahan. Para nabi terlindungi dari kesalahan dan maksum, tidak pernah salah karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itu rasul. Adapun selain rasul, sesoleh apapun ada saja kesalahannya, ada saja ketergelincirannya, tidak maksum seperti para nabi. Maka Rasulullah SAW menggambarkan wahai kaum muslimin, dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Lewat satu nabi digantikan satu nabi. Meninggal satu nabi diganti nabi berikutnya. Sedangkan aku tidak ada nabi setelahku. La ya, ba'di. Maka nanti setelah aku tidak ada akan banyak penguasa-penguasa. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Mereka bertanya, Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada kami? Kalau kami mendapati penguasa-penguasa itu. Qala Nabi menjawab, Aufu bi bai'atil awal fal awal. Ikutilah baiat yang pertama, yang paling pertama. Karena kadang-kadang di masa-masa fitnah ada dua penguasa yang dibayat atau mungkin tiga atau mungkin lebih dari itu. Maka mana yang sah? Al-awwal fal awwal, yang pertama dibayat sebagai penguasa itulah yang sah. Thumma atuhum Setelah itu berikan hak mereka. Hak para penguasa tadi. Was'alullaha alladhi lakum. Dan mintalah hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kaidahnya. Ringkas. Berikan hak mereka. Harapkan hak kalian atas Allah SWT. Sebab kalau kita berkata, saya akan berikan hak kepada kalian, kalau kalian berikan hak pada kami. Kalau kalian gak memberikan hak pada kami rakyat jelata, kami pun gak akan memberikan hak kamu sebagai pemimpin. Berarti dua-duanya salah. Karena dua-duanya tidak melaksanakan perintah, dua-duanya tidak melaksanakan tanggung jawab. Bukan begitu kaedahnya. Kaedahnya adalah berikan hak mereka. Hak kita kalau diberikan alhamdulillah, kalau tidak berharaplah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pakai tuntutan-tuntutan rakyat tidak perlu pakai perlawanan-perlawanan rakyat dan seterusnya. Mengapa demikian kaidahnya? Karena itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. A'tuhum haqqahum. Berikan hak mereka. Was'alullah alladhi lakum. Dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Karena Allah akan tanya pada mereka. Jadi para pemimpin tadi. Allah akan mempertanggungjawabkan mereka. Mengapa engkau tidak melaksanakan perintah? Mengapa engkau tidak adil? Mengapa engkau zalim? Mengapa engkau curang? Akan dituntut sekian perkara yang mereka langgar. Aib. Kalau kita juga tidak memberikan hak penguasa, kita juga akan ditanya, mengapa engkau tidak memberikan hak mereka? Akhirnya kita dan mereka sama. Sama-sama melanggar perintah Allah. Sama-sama berbuat dosa. Sama-sama berbuat balim, Sehingga lawanlah keboliman dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idfa' billati ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Hadihi ahadisu sahihah. Hadis-hadis ini semuanya sahih yang barusan kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. A'tu, a'tuhum haqqahum, berikan hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ahaditsu sahihah muttafaqun 'alaiha wal ahaditsu katsirah fi hadzal bab. Hadis ini sahih dan disepakati atasnya oleh dua imam Bukhari dan Muslim dan masih banyak lagi hadis-hadis dalam bab ini tubayyin hukum Allah fil hakim yang menjelaskan hukum Allah terhadap penguasa wa kaifa tata'amal ma'ahu dan diajarkan pula dalam hadis-hadis tersebut bagaimana bermuamalah dengan penguasa bagaimana memperlakukan penguasa wa tubayyin hukm syu'ub dan diterangkan pula apa yang harusnya dilakukan oleh para rakyat. Sebagaimana dijelaskan pula apa yang dilakukan yang harus dilakukan oleh para penguasa. Kaifa hukam? Bagaimana seorang hakim memimpin diajarkan. Bagaimana seorang rakyat menjadi rakyat yang baik diajarkan. Maka jadilah rakyat yang baik dan pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau pemimpin tidak baik, rakyatnya jangan menjadi rakyat tidak baik. Tetaplah dalam keadaan menjadi rakyat yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam sekian banyak ayatnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memerintahkan demikian. Qala alal hukami an ya'dilu alaihim. Hendaklah para penguasa untuk bersikap adil terhadap para rakyatnya. Berikan hak-hak rakyat. Berikan kebaikan untuk rakyat. Pentingkanlah rakyat. Apa kata Nabi Allah SAW? Alaihi Wasallam? Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi semua kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya kalau kita memimpin istri dan anak-anak kita di rumah maka itulah tanggung jawab kita yang nanti akan ditanya yaumul qiyamah qu ahl anfusakum wa ahlikum nara jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Mengapa istrimu begini? Mengapa anakmu begini? Yaitu kekuasaan kita. Wa kullukum ra'in, semua kalian pemimpin. Maka barakallahu fikum bagaimana tanggung jawabnya pemimpin yang lebih besar. Memimpin daerahnya. Atau memimpin provinsinya. Atau memimpin negaranya. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tentunya akan ditanya di ujung Merauke sana ada yang kelaparan akan ditanya pemimpinnya. Di ujung barat, di ujung timur ada yang terjadi keboliman-keboliman akan ditanya penguasanya. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwanibdina azakumullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa fihi wa'idun ayda. Bahkan ada ancaman dalam hadis yang sahih. Yaitu ancaman ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba Allah jadikan pemimpin untuk memimpin rakyatnya. Kemudian ia mutu. Kemudian dia mati. Yauma yamutu ketika matinya. Wahuwa ghashun liraiyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang dijadikan oleh Allah pemimpin yang memimpin rakyatnya. Kemudian dia mati. Maka ketika matinya. Kalau dalam keadaan ghasyun. Ghish adalah kecurangan. Dalam keadaan ghasyun li rakyatihi. Dalam keadaan curang terhadap rakyatnya. Mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan kelompoknya sendiri. Mementingkan keluarganya sendiri. Tidak mementingkan rakyatnya. Itu namanya ghish. Ghasyun lira'yatihi. Kecuali dia tidak akan masuk surga atau diharamkan surga baginya. Demikian lafadznya. Ancaman yang sangat mengerikan. Qala illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah orang yang memimpin tadi mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya kecuali akan diharamkan baginya surga. Ini khunifidina azakumullah ancaman yang mengerikan. Hada nususun wa'id. Lam yadkhul ma'al muslimin al-jannah fi awali marrah. Dia tidak masuk ke dalam surga bersama kaum muslimin di awal pertama. Tidak, tertunda karena kecurangan-kecurangannya. Tertunda karena kedoliman-kedolimannya. Kasairid dunub seperti dosa-dosa lainnya. Ida kana musliman kalau masih memiliki keislaman. Kecuali kalau sudah tidak memiliki keislaman dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan akan diharamkan dari surga selama-lamanya. Ini yang namanya ancaman tidak bisa dipastikan oleh kita manusia. Wallahu taala a'lam. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Imma benar-benar diharamkan dari surga selama-lamanya karena Allah tahu ada kekafiran padanya atau Allah haramkan dari surga di awal pertama saja sampai setelah selesai urusan azabnya baru kemudian dia masuk ke dalam jannah. Qala Lakin hadal wa'id lam au law waqa'a fi dhulmi. Ancaman ini kalau terkena pada kedoliman-kedoliman dan dia muslimun lam yansah li ra'iyatihi wa huwa muslim hadha lam yadkhul ma'ahumul jannah kalau dia muslim tapi tidak memberikan yang terbaik untuk rakyatnya tidak memberikan nusah untuk rakyatnya yang muslim hadalamnya dhul ma'ahumul jannah orang seperti ini nggak akan masuk surga di awal pertama secara langsung akan mempertanggungjawabkan kecurangannya, kezalimannya dan seterusnya. Qalu awwala marrah kata para ulama maksudnya diharamkan dari surga di awal pertama. Tidak langsung masuk dalam jannah wa nar wa yu'adzab wa yu'aqab dia masuk dalam neraka diadab dihukum ala dunubihi sesuai dengan dosa-dosanya wa yuhasab asyaddal hisab dan akan dihitung oleh Allah dihisab dengan hisab yang dahsyat ikhwan ayat yang kita baca tadi dalam salat maghrib siapa yang menerima kitabnya dari kanannya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tetapi mereka yang menerima wara dhahrih yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya atau dari kirinya, maka merekalah yang akan mendapatkan subura, akan mendapatkan kesengsaraan, kesusahan. Ikhwan ibn A'azakumullah. Berarti ada uh, hisab, ada hisaban yasira. Ada hisab yang asira. Yasir mudah, asir susah. Apa hisab yang mudah? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la yuhasabu ahadun illa udzib. Tidaklah ada orang yang dihitung amalannya kecuali pasti diadab. Aisyah, istri yang cerdas radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, bukankah dalam Al-Qur'an ada hisaban yasira? Hisab yang mudah. Ya Aisyah, Dzalikal ardu itu hanya ditunjukkan, nggak dihitung. Jadi hisaban yasira, hisab yang mudah itu hanya ditunjukkan ini catatanmu. Betulkah? Ini dosa-dosamu. Begitu dia menjawab, iya ya Rabb. Ini sudah aku sembunyikan di dunia dan sekarang aku hampuni. Masuklah dalam surga. Ini namanya hisaban yasiro. Berarti hisaban yasiro adalah hisab yang hanya ditunjukkan saja, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis al-bitaqah. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu karena catatannya amal solehnya kecil seperti kartu dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tis'atan wa tis'ina sijillat. Dibentangkan 99 lembar catatan dosa, satu lembarnya sejauh mata memandang, kemudian dikatakan kepada hamba tadi, hal ankarta minha syai'a? Hal ankarta minha syai'a? Apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini semua? Ada satu yang kau ingkari? Hamba tadi sudah jatuh mentalnya menyatakan tidak ya Rabb. Tidak ada yang aku ingkari satupun. Aku akui semuanya dosaku. Hal ta'rifu hadha? Ata'rif hadha? Ata'rif hadha? Diingatkan dosa-dosanya yang mungkin kita sudah lupa. Ini. Kamu ingat dosa ini? Kamu ingat waktu kamu sendirian? di kamarmu? Masih ingat ketika kamu sendirian di kota ini? Masih ingat kamu berbuat dosa ini? Ditunjukkan satu persatu sehingga hampir-hampir dia itu jatuh mentalnya sama sekali. Bahkan bukan hampir, sudah jatuh. Hal laka hasanah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Apakah kau punya kebaikan untuk mengimbangi dosa ini?" Orang itu karena sudah putus asa mengatakan, "La ya Rabb, La ya aku nggak punya kebaikan apapun. Maka dijawab saat itu, balaka hasanah. Bahkan engkau punya kebaikan. Wa innaka la tudlam, engkau nggak akan didolimi. Ditunjukkan catatan kebaikannya. Kecil, bitokoh, seperti kartu. Bertuliskan la ilaha illallah. Berarti dia masih punya keislaman, masih punya keimanan, masih punya keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang tadi berkata, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat?" Ya Rabb, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan dosa? Innaka la tudlam, engkau enggak akan didolimi. Maka ditimbang. Ternyata berat la ilaha illallah. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti masalahnya adalah hisab yang mudah tadi. Adapun orang yang zalim, orang yang curang, orang yang wash akan tertahan untuk dihisap. Dan hisabnya dengan hisab yang rinci, bukan hisab yang ringan. Karena dikatakan dalam hadis tadi, haramallahu alaihi jannah. Diharamkan surga baginya di awal pertama. Tidak, tidak masuk surga dulu. Nanti, hitung dulu. Bukan hisaban yasirah. Bukan ard, bukan hanya ditunjukkan, tapi benar-benar dihitung. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi di sini dengan kalimat asyaddal hisab. Dihisab dengan asyaddal hisab, dengan hisab yang dahsyat. Ayyuhum asyadda hisaban. Kira-kira siapa yang hitungannya paling teliti? Apakah hitungan Allah atau hitungan kalian? Ikhwan azakumullah. Maka wahai rakyat jelata, engkau tidak disuruh untuk menghisap penguasa. Dihitung kebaikannya berapa, kesalahannya berapa, besar mana dan sebagainya. Enggak disuruh untuk menghisap. Melihat dohirnya muslim, maka engkau harus sabar karena tidak halal darahnya. Melihat dohirnya muslim, maka kita harus sabar dari kekurangan-kekurangannya. Yang akan menghisap nanti Allah dengan hisaban syadida. Bukan hisaban yasira. Akan dihisap dengan hisab yang rinci. Ala dunubihi asyaddal hisab. Ayyuhum asyaddu hisaban hisabullah atau hisabuk. Mana yang lebih dahsyat hitungannya? Hitungan Allah atau hitungan kamu? Taqumu tuhasibuhu tuhlikuk. Kamu sok ingin menghitung kesalahan penguasa dan membandingkan dengan kebaikannya, tuh liku kamu akan binasa. Nggak akan mampu. Wa idza ahlakta ahlaktahu khalafta syara Allah. Kalau engkau membinasakannya atau akan menyebabkan binasa, maka engkau berarti menyelisihi syariat Allah. Liannaka ma'murun bis sabri. Karena engkau diperintah untuk sabar. Dan biasanya kalau manusia yang ngitung kejelekannya saja. Kebaikannya nggak pernah dihitung. Sahih? Kamu merasakan jalan lancar juga lupa kalau itu jasanya penguasa. Kamu merasakan keaman sekian tahun aman tentram tidak merasa kalau itu adalah jasanya mereka para penguasa. Kita berjalan dari kota ke kota yang dulu ditempuh dalam sekian jam. Sekarang cuma satu jam, setengah jam nyampe. Karena jalan-jalan yang Masya Allah. Itu juga lupa kalau itu jasanya penguasa. Sehingga ya hitungan kita hitungan zalim. Hitungan yang tidak adil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung dengan hisaban syedida. Dengan hisab yang dahsyat. Wa qad istatradna fi hadzal mawdu'. Kita telah berpanjang lebar dalam masalah ini kata Syekh. Liannana fi ayami fitan. Karena kita di hari-hari fitnah. Kenapa saya panjang lebar masalah ini? Karena kita di zaman yang penuh fitnah. Hadihil ayam Di hari-hari ini banyak fitnah. dunia tagli. Dunia ini semuanya mendidih sekarang ini. Karena syekh yang mensyarah ini hidup bersama kita. Masih hidup. Walaupun sudah sangat tua. Hafizahullah ta'ala. Tapi masih tidak pikun sedikit pun. Hafizahullah wara'ah. Sehingga beliau tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kata beliau, dunia tagli. Dunia sekarang ini mendidih di Bahrain, di Libya, di Jazair, di Mesir, di setiap negeri terjadi pergolakan-pergolakan. Al-an yasqutuna al-yasqutun al-hakim, saqat al-hakim ba'da mal man alladhi ja'ahum. Hari ini misalnya jatuh penguasa yang itu, digulingkan penguasa yang ini, naik penguasa yang itu, setelah itu siapa lagi yang datang? Penggantinya siapa? Mungkin ya'ti man huwa aswa' Bisa jadi yang datang berikutnya lebih jelek lagi. Mereka sudah memberontak, menyerang, menentang, sampai menjatuhkannya, bahkan sampai membunuhnya. Setelah terbunuh pemimpin yang lama, siapa penggantinya? Apakah penggantinya lebih baik daripada yang kemarin? Bahkan seringkali tidak. Seringkali penggantinya lebih jelek lagi. Ikhwan Berarti tertumpah darah sia-sia Hancur sebuah negeri sia-sia. Hancur kota-kota besar yang tadinya megah meriah Masya Allah menjadi puing-puing sia-sia. Karena nggak ada pengganti paling tidak sama. Atau bahkan lebih jelek. Sehingga Wallahu ta'ala a'lam. Ini jelas fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Mungkin yatiman huwa aswa minhu. Bisa jadi datang orang yang aswa, lebih su, lebih jelek. Lianahum mahtadau bihajil Islam. Karena mereka tidak terbimbing dengan cara-cara Islam, dengan bimbingan Islam, balin talaqu minad demokratiyah Bahkan mereka justru memakai pemikiran-pemikiran demokrasi. Waman basaqa anha. Dan apa yang menjadi pecahan-pecahannya. Yang timbul daripadanya. Yang berkembang daripadanya. Demokrasi atau sempalannya, atau pecahannya, atau kembangannya, atau cabang-cabangnya. Min syarat dari segala macam syiar-syiar. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara rakyat tidak punya hak untuk menghukum penguasa. Bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi bilang rakyat yang berkuasa. Maka pemimpin ini tugas kami. Rakyat. Maka rakyat akan semena-mena. Untuk menaikkan dan menurunkan. Menggeser dan mengganti karena kami yang punya kekuasaan daulat di tangan rakyat. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Fihi bayanu sadril sadril yaum min al-malik Abdullah jazahullahu khaira yandah bil kitabi was sunnah wa tamassuk bil kitabi was sunnah wa muamalata hada sya'b bi ihtiram. Alhamdulillah. Di negeri beliau di Saudi sudah ada penjelasan hari ini. Dijelaskan dengan ketegasan dengan mulut penguasanya bahwa kami berpegang dengan kitab dan sunnah dan kami berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam memimpin rakyat kami bikul ihtiram dengan segala penghormatan terhadap rakyat. Berarti siapa yang melayani rakyat. Pemimpin. Pemimpin itu kalau di sana dijuluki apa? Khadimul haramain. Pelayan dua haram. Pelayan rakyat. Bukan terbalik. Petugas rakyat. Jadi rakyat yang mengaturnya, kamu petugas kami. Tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Wa takdir wa musa'adat madiyah wa ma'nawiyah sehingga ditentukan bantuan-bantuan apakah madiyah ataupun ma'nawiyah moral maupun material. Wahada ja'a minal Islam. Dan ini diajarkan dalam Islam. Laisa minat demokratiyah. Bukan dari sistem demokrasi. Yaquluna wallahi inna hunaka dharaib ala syu'ub. Kata mereka, Demi Allah, di sana ada doraib. Doraib itu doribah. Uang yang diambil dari rakyat. Ada syu'ub terhadap rakyat. Fi kulli syai. Dalam segala sesuatu ada pajaknya. Hatta mayab qalir rajul min ratiba illa syai'il qalil. Hingga tidak tersisa gaji seseorang kecuali tinggal separohnya atau lebih kurang dari itu. Wal baqiyah kulluha fid dharaib. Selebihnya untuk pajak ini, pajak ini, pajak ini, hampir segala sesuatu harus kena pajak. Di Amerika, di Amerika, wa Britania, di Inggris, wa ghairiha dan lain-lainnya dari negeri-negeri dharaib wa ihlak wa bala pajak yang sangat besar, kebinasaan, kehancuran, kekacauan, khasaratud dunia, kerugian dunia wal akhirah. Kerugian dunia sudah terlihat. Akhiratnya sudah jelas karena mereka kufar, tidak menggunakan syarat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu walillahil hamdi su'ada bihadal islami fi dunya wal akhirah. Sedangkan kita alhamdulillah dengan Islam kita su'ada, kita mendapatkan kebahagiaan dengan Islam ini di dunia dan di akhirat. Selesai pembahasan beliau, Hafizahullah Ta'ala, melanjutkan apa yang kemarin dibahas. Selebihnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas ucapan Abu Muhammad, Wasami'tu Abi Yaqul, aku mendengar ayahku berkata, Wa alamatu ahlil bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah cercaan mereka kepada ahlul azhar. Insya Allah kita akan bahas dengan judul tersebut pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Bahwa ciri-ciri kelompok sesat akan mencela ulama'nya. Ahlul athar, ahlul hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin. ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. وبحمدك an la ilaha إله ant أنت wa atubu إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته